Kedua, wa kura masyarakatuhu sitata asya farsakhon. Dan pepergiannya adalah jaraknya enam 16 pasak ini ukuran zaman awal. Nah, ukuran kita sekarang ini berapa? Ukuran kita sekarang 82 kilo masalah ada ulama menjelaskan 21 kilo. Ada pun mazhab Hanafi ada 130. Ini mazhab Syafi'i. Diukur zaman Nabi itu marhalatai. Yaitu 16 falsafi. Marhalatai perjalanan kaki dua hari dua malam. Kalau perjalanan tadi atau pada unta, unta kalau unta itu unta dan muatannya apa jalan. Unta itu kan jalan biasa loh. nggak jalan ini selamanya perjalanan ini dua hari dua malam. Kalau perjalanan dua hari dua malam itu namanya marhalatain. Berapa ukurannya sudah melakukan pasar ada hari dan sebagainya. Nah, sekarang kita rujak sekarang ada kilometer berapa kilo ini? Tiga delapan puluh dua kilo. Jadi perpergiannya ada sudah delapan puluh dua kilo. Jaraknya jaraknya delapan puluh dua kilo. Itu kalau kurang dari 80 kilo, boleh. Anggap orang Malang ke Malang. Cuma 18 kilo, wah nggak boleh. Orang Malang ke Panjen atau ke Medalki, cuma 23 kilo. Nggak Orang Malang ke Panggil 50 atau antara 50 60 kilo. Belum bisa saya kan kosong saya musafir saya dari mana saya ke Malang di mana saya sekarang di Pasuruan orang Malang ke Pasuruan antara Malang Pasuruan 60 kilo tidak boleh kosong, kenapa ukurannya harus berapa paling dekat 82 kilo kalau Malang Surabaya ya sudah lebih 82 89 berapa Malang Malang ke Surabaya saya nah, ini bisa jadi perpergian antara tempatnya sampai tempat tujuannya ada 82 kilo. Kan ada orang mengatakan 81 kilo. Sekarang akan Maka sekarang umpamanya ada orang di Malang. Malang kemana sampai? Saya ke Pasuruan. Nah, tujuannya mana? surat. Terus saja antara malam bebas surat apa ada 82 kilo? Tidak ada. Nanti. Sekarang saya ke Gresik. Wah, jauh ini. Malang Gresik berapa? 100 lebih. Kalau Malang Surabaya saja sudah 80, 80 ya. 89, Surabaya Gresik anggap sudahlah 10 kilo atau 12 kilo berapa? Sudah 100 mungkin lebih. Nah, jadi pokoknya dari rumahnya tujuannya mana? Ini ukur berapa kilo? Kalau sudah 82 kilo boleh kosong. Kalau kurang dari 82 kilo tidak boleh kosong. nah, sekarang di malam-malam sudah ada pelangi. Ya, kilo karena ada perabatan, perabatan itu naga loh di sesama sekian kilo dan kilo kilo selalu saya sekarang kemana biasanya kan dia akan ke Surabaya ke Bogor masih di masih di Pasuruan nah, itu prakteknya nanti caranya caranya itu nanti caranya sekarang caranya dulu tujuannya mana saya ke Surabaya ini boleh kosong saya ke Pasuruan tidak boleh kosong Nah mulai jalan ke kosong gimana? Jatuhnya waktu sholat gimana? Nanti ini dijelaskan ya. Nah, ini prakteknya nanti. Oh. Satu satu musafir nanti ada batasnya. Ada bahaya, ada bahaya, tapi nanti diletakkan. Ini wajib masih jaraknya dulu. Kita, ada lima syarat. Ini kita ambil dulu. Jadi, ini jadi kita masih kembali masih di dalam jaraknya dulu. Nah ini jaraknya dulu ini bu. Jadi kapan bagaimana berapa hari itu ada. Ya, <laughs> ya. Apa boleh berapa aja? <laughs> ya, nah, itu. Jadi jaraknya dulu kita paham. Biar tertib jaraknya. Berapa jaraknya? 82 kilo. Kurang dari itu tidak boleh. Oh, oh. 282 kilo ini ini yang dinamakan marhalatain dan stasiun fikih dan yang zaman dulu. Sekarang ada kilo enak. Kita makin lama makin enak, makin enak kehidupan syariat ini. Bahasnya makin enak, makin lama makin enak karena alat-alat keadaan kejahatan kita harus enak. Makin lama. Ketika wa an yakuna mu'azziyan salati rubaiyah dan orang yang ini menepati sholat empat rakaat tadi. Artinya bukan sholat kodok, tapi sholat memang sholat keadaan yang sana Bukan begini. Anggap anggap orang di malam malam malam belum sholat zuhur. Sudah tidak sholat apa Sampai ilah asal tidak sholat, asal pergi dia. Nanti di sholat bayar Eh, obor-obornya ini di Surabaya. Di kosar tidak boleh. Yang boleh bukan sholat kodoknya ini. Sholat memang yang ada di apa Sholat jangan Jadi orang yang melakukan sholat yang berkaat artinya bukan kodok. Jadi sholat empat kalau sholat kodok ini ada masalahnya. Umpama tadi saya contohkan orang tidak sholat di malam, anggap sudah tadi malam bisa tidak sholat. Pagi ini udah kita ke Surabaya. saya ingat tadi malam saya tidak bisa di malam kopi itu macam-macam ketiduran apa tidak bisa Sekarang saya sudah di Surabaya, sudah sekarang mau kodok bisa yang saya tinggalkan di malam, ya saya lakukan kosong tidak boleh sebab ini sholat bukan ajaran ini sholat kok jadi sebaliknya orang di pepergian pergi. Dia berizin sholat kosong, kendala izin loh. Tidak sholat dia. Ya. Tidak. Anggap meninggal pembawa. Tidak sholat dia. Ya. Tidak malas, tidak bagaimana tidak sholat. Sampai di Malang, sudah masuk Malang, dia ingat masa kemarin di Surabaya, saya tidak sholat. Padahal saya ini musafir, dapat izin, oh sholat. Tadi saya kemarin tidak sholat, Entah kamu bagaimana aku kami tidak kuat. Waktu sekali ada malam, saya akan kodok sholat kemarin itu. Nah, ini pun tidak boleh dikosong karena dia sudah kurang. Nah, ini. jadi pertama kali harus kita tahu bahwa orang itu menjalankan sholat ada nah, Bukan kalau nanti ada masalahnya. Kalau sholat tadi itu ditinggalkan di dalam pepergian sudah musafir. Kalau di dikodok dan musafir tetap statusnya musafir. Tidak